atayna luqman al hikmata anishkur lillah Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi Wa man kafara fa allaha ghaniyun hamid Walakad atayna lan teman-teman paring ingsun Luqmana ing Luqman Tak paringi al hikmata ing hikmah Hikmah niku keputusan hukum sing bener niku hikmah. Tapi zaman akhir mana manane kiai hikmah niku kiai dukun. Nah, niku pun salah kaprah niku sembrono niku nopo Sembrono Allah sifatnya hakim. Hakim niku ahli ngekek hukum sing benar. Nek hikmah mana nih dukun niku bahaya niku. Kiai ahli hikmah mana nih ahli niku dukun kriminal maknane niku minha iku setengah sangi hikmah al ilmu tawi ilmu ilmu itu ngerti ini hukum sama ini itu jenis ilmu wa diyanatu lan solai beragama dianah itu beragama secara baik wal isobatu lan bener bener fil kawaling dalam pengucapan wa hikamuhu ta pira-pira kata nih hikmah itu jama hikam jama hikmah mana ono kitab hikam nih Wahika muhu utawi piro-piro kalimat mutiarane sinten Lukman iku kathirotun akeh maksuratun tur iso denukil maksudnya akeh lan ternukil maksudnya teriwayatkan cara saiki terdokumentasi karena ono sopo Lukman iku yufti iku ifta sapa Lukman qabla blabi sati Daud sedurunge kautusé Nabi Daud Wa adroka lan menangi sapa bisa tahu ing kautuse Daud. Dadi Nabi Said napa? Luqman Hakim niku periode sedurunge Nabi Daud sampai menangi sinten? Nabi Daud. Ya dadi mulane kata ulama sing meyakini Luqman mboten nabi. Senajan to pinter ahli hikmah mboten nabi. Mergi tiang ajam wis ajam tukang ngangon wedhus gak ganteng, gak pati ganteng Lokman. Bareng Nabi rahir Nabi Dawud wonten, ini langsung ninggal jadi pemimpin. Wa akhodalan ngalap sapa Luqman anhu sangking Nabi Dawud al ilma ing ilmu. Wataro kalan ninggal sapa Luqman ninggal al futya ing memberi fatwa. Iku nunjukno teori ulama bener umpama Luqman ku nabi kan datangnya Nabi Dawud tidak memahjubkan dia karena dia ada nabi apapun pinternya Nabi Dawud teko langsung dekne napa ngaji dan meninggalkan apa fatwa ini jelas ya mereka kalah kelas tetap. Wa qala lan dawuh sapa Luqman fi dzalika ing dalem masalah mengkono-mengkono akhdihi al ilma wa tarkihi al futya. Dawe ala aktafi ida kufitu. Ala aktafi ana orang ora ngalap cukup ingsun ida kufitu nalikane den paringi cukup sapa ingsun. Manane aku fatwa mergo dibutuhna masyarakat. Saiki ana rasul, ana nabi sing luwe ahli yes ya, tak anggap cukup. Jadi aku menganggap cukup, nah istri takdir dicukupi pangeran yaitu dengan adanya Nabi Sinten Dawud. lalan den no lagu maring Lukman, opo dawuh pertanyaan ayun nasi sarun. Ayun nasi utai dini menurut iku sarun kok elek banget. Kola dawuh sapa Lukman, di layu bali in ra'ahu nasu musian. Iku alladhi ku wong layu bali kang ora peduli sapa ladhi. Inro alamun ningali hu ing ladi sapa anasu manusa. Ora peduli mereka melihat musian yang wong sing elek. Orang yang ketika berbuat buruk itu tidak peduli lagi ketika dilihat manusia iku elek-elek wong. Mergo niku ngrusak tatanan ya. Ini kalau terangakan ya, rungokno tenan ya. Dados kalau niku pun beberapa kitab sak bijak-bijake ahli hukum asal gak nabi gak rasul itu tetap bijak nabi senajan to coro dohir nabi rasul itu penuh dengan ketegangan gak saya ulang lagi penuh dengan apa ketegangan misalnya contoh gampang ya tanya kue nak kepen resiko iku yo jawa si tok sitok ah. wes ayam, kok misalnya tukaran ya urusan lombok urusan Belanja kan ringan tapi kena bujemu papat itu tukarannya kan seru no? seru tapi cara hukum, mbah kowe iso nglakoni mbah ora, muga-muga ora iso. <laughs> Paham nggih? Kowe kudu tetep yakin sing bojone papat mbek sing siji ku afdol papat. piye mau, cara hukum nulung wong wedok sitok iku apik, mestine nulung papat iku luwih apik. Nah, kecuali kenyataan nerlantar wong sitok elek apa menen nerlantarno wong papat. ayo <laughs> Tapi kue kudu sadar, sesadar saja. Karena hanya dengan cara ini kita ngakui Rasulullah itu lebih baik ketimbang kita. Rasulullah itu garwani songo. Nabi Sulaiman itu kabari Ibrahim. Sewu. Ya. Rogen tahu tak kok berarti setahun ketemu pisan. <laughs> Nabi Daud itu kabari satu. Itu satu-satunya cara kita bisa tahu hikmahnya. Yaitu tadi perempuan itu lemah. Saya ingin nolong lemah itu baik. Kalau nulung satu baik, dua lebih baik. Pasti begitu. Nulung tok demenan arah dirabi. nih dirabi kalau ki nulung tok roda dayu mesti efeknya apa? Wis demenan kok angel ngerang. No. Oh, angel teman, wis vulgar wis model ilmu ruhin wis apa vulgar. Satu-satunya cara supaya gak demenan apa? Dirabi. Itu cara, tapi ora kau lakoni. Wong arah kuat. Tapi iki cerita. Lah rasul kabeh iku garwane iku kathah. Era Nabi Muhammad dikurangi songo untuk umatnya papat. Tapi umatnya papat itu dodake, prakteknya kiai-kiai Jawa Timur banyak, bojone tetep apa tapi sing di, tau dirabi rong puluh. Gue sing loro cadangan, no Sing loro kan dipegat-pegat anggar bar anak dipegat. Jadi akhirnya rabine mau papat tapi tau ngerasa wong wong rong puluh. Tapi orang sandekan, kok nak sandekan mas masalah dalam fakih Nah, apapun tidak cocok kita, apapun beda kita, tetap kayak kudu ngakon. Jajal sama dulu sejarah wali songo. Sunan Bunang ibene kali Jogo, kok kali Jogo ibene kan silang-silang mereka Joko Tingkir mantu iki kok silang kan silang-silang kabeh. Faham ya? Nah itu Rasul, saya ulang lagi itu Rasul. Jadi Rasul tuh orang yang berani ngambil sikap resiko meskipun itu ahli hikmah gak wani tapi nak rasul itu wani tapi ahli hikmah gak wani cara nab sinten Lokman Hakim gak duwe nyali ngono gak duwe tapi Nabi Dawud wani berarti rasul be wong saleh dhuwur dia ora tingkatane tetep dhuwur rasul ya itu tadi karena wani ngambil apa resiko nah, itu kalau kita ndak ndak punya nyali ini penting kalau terang no. Paling enggak kue janggal kena opo Rasulullah, para nabi ku berpoligami. Kue raiso ngelakoni lah, ojo terus janggal kafir kena janggal. Kalau nu ada pengalaman buruk sekali secara intelektual, tapi saya alhamdulillah menangi pengalaman itu. Jadi dulu itu ketika ada seorang kiai terus jatuh karena dia kiai nasional dan dibully di media massa itu dikira karena poligaminya. Sehingga sampai orang itu yakin bahwa poligami itu buruk karena poligami itu disinyalir karena hipersek. Karena seknya berlebihan sehingga seorang kiai butuh poligami. Sehingga semua media menulis betapa buruknya poligami dan pasti motivasinya itu hipersek, sek yang berlebihan. Ternyata penulisnya karena apa saya mengatakan trauma intelektual? Karena saya itu dulu pernah khusnudon bahwa penulis-penulis itu tak kira muslim yang baik atau dengan pikiran keislamannya. Ternyata itu disusupi non muslim supaya orang itu janggal dengan poligami. Setelah janggal berarti nanti orang Islam janggal dengan nabinya. Gayanya janggal sama kiai itu, tapi lama-lama janggal dengan nabinya itu bahaya. Makanya kita meskipun tidak berani poligami, tidak beraninya macam-macam, wedi biaya, wedi sing asli Melayu, macam-macam lah sebab itu kan macam-macam. Karena satu tambah satu tetap satu, karena lari lari satu kadang lari dua-duanya <laughs> jadi itu kan gambling ya, apa berju berjudi atau delian atau saya naik dia, atau delian kan ya. tapi apapun itu kita harus mirip-mirip nabi niru nabi kalau menolong orang satu itu baik harusnya dua itu lebih baik harusnya empat lebih baik kalau punya satu saja masalah berarti empat lebih Masalahnya kita hanya ngomong gitu terus. dan terus hukumnya piye Gus? Hukumnya yang ngono iku. Ngono pokoknya paham ya hukumnya piye? Hukumnya yo ya- Misalnya kayak kula mulang, mulang wong siji ku hp Mulang wong loro lu hp mulang sak musola lu hp Tapi nak kowe mulang ngemra bener bodoni wong sitok wae dosa. Apa bodoh bodoni wong sak musola Hukumnya yo ya wis ngono iku. Lah terus piye? yo ya rapi piye-piye, hukumnya. Nah itu Rasul dengan hikmah itu Rasul itu di atas hikmah. Rasul itu di atas. Misalnya contoh gampang gini. Kita ya tak dudono bodone wong zuhud. Tapi luwih bodoh kuwe ya maksudnya iki bodone wong zuhud tetep luwih bodoh kuwe. Ana wong zuhud juga dhuwit wong kafir. Dikeki dhuwit wong kafir sak juta misalnya. Ojo partai, nak partai kan nyuap. Ngono nang contohno partai tertentu neng Indonesia sing non muslim. Ojo ojo contohnya ojo partai. Partai sebulat, bodoh bulat ya lah. Sing bulat maksudnya. Tak baleni malah. Misalnya Mustafa kan gaya nih zuhud, jenggoten dilo terus kadang mbebo trahum raroh roh wong, pokoke modelnya jadab terus koyo wis soleh-soleh. Iku nak dikei duit non muslim sak juta iku gak gelem dipakano anake wedi haram, no masjid wedi ra ditampa mergo duit kok wong kafir. Dikekno bojone kok dadi daging haram. Itu zuhud. Tapi di atas itu ada makom yang di atas zuhud. Cara berpikir begini. Ono wong soleh mau manfaatno duit sak juta. Pilihannya apa? Diobong. Enggak misalnya kue ketemu orang yang lebih alim ketimbang orang zuhud. Jawabannya apa? Apa satu juta ini diobong? Kalau diobong tabzirul mal, menyanyiakan harta. Aku wong soleh mau nganggu benti wong fasek. Wong fasek pedemenan raiso mergerak di duit. Gara-gara buka sak juta di alat demenan. Kue rawani mangan, pokoknya wong fasik jebule malah tinggu. Demenan. Kue rawani mangan jebule tinggu. Keburu keburukan. Makanya itu masyur perdebatan ulama Al-Azhar itu. Ada ulama Al-Azhar menerima orang pejabat dolim, sodakoh, sing sitok nompo, sing sitok ora. Jari sing ranompo, ulama ulama kedonyan dikek pejabat fasek nompo. Jari sing nompo, Kiai Bento, iku duit nak dicekel pejabat fase, kemungkinan juga demenan, gue fase fase, cekel Kiai, uh soleh. Jadi <laughs> ilmu bejuh itu beda, mas. Mulanya aku tetap dur aku makome. Mbah ya kapan-kapan nak dur gue ya raro. Lewat jalur tikungan terus kayak nyelip <laughs> Makanya saya kenapa termasuk pengagum Syekh Abdul Qadir Jilani. Kalau kamu pengagum beliau kan karena kitab manakibnya. Kalau saya tidak, saya ini punya kitab banyak karangan beliau. Termasuk yang paling terkenal itu Al-Hunyah, terus Al-Futuhat Al-Ilahiyah, terus banyaklah karangan beliau. Yang orisinal, maksudnya, yang mansub ilahi, yang yang memang orisinal ada sanatnya, bukan yang matsus ya, bukan kitab yang sebetulnya agak karangan beliau tapi dianggap karena di di dunia kitab juga resiko ada yang namanya matsus apa? Matsus itu cara hadis mudallah sebenarnya Nabi nak ngendikan itu tapi dikatakan ngendikan untuk menjustifikasi satu nopo mat madhab. Tak contoh nopo gini misalnya. Ya tadi kayak kasusnya Mustafa, misalnya Abu Jahal dijak urip. Ruhin Mbak Mustafa, Ruhin niku tapi Ruhin gak sufi masalah engko gelemnya mergo butuh duit. Misalnya mus kowe saiki dikek Abu Jahal, dikek duit sak juta. Kang Mustafa, aku lor jenengan kok unik, tak kayak duit sak juta nggih. Ampun, tuh dosa. Karena Abu Jahal, Mustafa kayak duit ragilem, gelem. Terus digo tombok mbak Abu Jahal, digo tombok lah. Coba sekarang Abu Jahal make itu untuk tombok, untuk judi. Itu kamu sekarang ikut salah enggak? Ikut, karena dekan uang itu kamu pegang, dia tidak bisa menggunakan uang itu untuk judi lagi. Lah itu Rasul punya logika lebih jelimet Kalau orang zuhud kan asal gak make, ya sudah supaya gak resiko makan haram. Kata Abdul Qadir. Tapi kalau jangan niru ya, kalau nggak kelasnya jangan niru. Kenapa para rasul dan para sahabat memakan harta ghanimah? Harta ghanimah itu hartanya siapa coba? Orang kafir kalau perang, orang kafir kalah kan hartanya disita, namanya harta apa? Harta orang kafir itu kan dari transaksi yang kafir. Mungkin mereka rentenir, mereka jual beli homer, jual beli anjing, jual beli celeng, macam-macam lah. Paham ya? Dari semua hasil kekafiran ini dipakai alat perang. Setelah perang kalah, Nabi nggak ngambil itu. Makanya semua ilmu itu ada silsilahnya Kefwan. Kata Nabi, saya diberi ilmu lima yang Nabi dulu nggak dikasih. Di antaranya ghanimah. Ukhillat lanal ghanaim walam takhilla li ahadin qabli. Ghanimah di era saya halal, tapi nabi-nabi dulu tidak. Kenapa di nabi-nabi dulu ghanimah tidak halal? Nabi Musa nggak boleh makan rampasan Firaun. Nabi Ibrahim nggak boleh makan rampasan Namrud karena miliknya orang. Tapi kata Nabi, untuk saya boleh. Itu lama itu menduga-duga kok aneh. Nabi kok nabi yang nabi pilihan kok malah nggak boleh eh malah boleh ya, malah boleh memanfaatkan oh ini mah. Terus ulama-ulamanya Rasulullah itu kan pinter-pinter. Ternyata kok idenya adalah darul mafasid mukodamun ala jalbil masoleh. Kalau harta itu dikembalikan ke pasukan kafir yang kalah, taruh saja misalnya lah tentara, misalnya perang sama Papua, Papua yang pengacau keamanan. Bareng untuk celeng, untuk babi, terus dibalik. Monggo ini gadani jenengan, jadi sate meneh. Aduh disita, tapi coba pangan nak babi. Nah, contoh tapi coba <laughs> pangan, mereka haram ainiyah, no. Paham ya? Nah, termasuk contohnya gue wong wedok kan lagi sing senengane nerukan. Nah, ada wong wedok kafiroh, perang kalah. Kan cawe wedok iki jadi amat. Mereka nak bela nawang kafir monggo. Berarti nanti memproduksi generasi atau populasi atau turunan kafir. Tidak dikelon ruhin, kan terus ngelahirin cah keriting keriting mukmin. <laughs> Tetap manfaat. Lagi jenenge amat, nama? Tapi ojo langsung mek salah sitok kan. Gentinya akat adalah ditunjuk imam ya. Gentinya akat tuh ditunjuk. Jadi misalnya perang kok ono cawidok sepuluh, aku imame. Iki rambutnya lurus, ya sih kayak ruhin hmm, misalnya. Sing gaul celanan sini kayak Mustafa dari tak silang-silang ben kewapok ngrumat cah gaul ben bangkrut. <laughs> Jadi nan, orang kok langsung mek sitok halal harus ditentukan imam. Lah penentuan imam nanti mengganti apa? Akad. Tentu secara psikologi modern kita janggal bagaimana Nabi menghalalkan ghanimah atau perempuan yang kalah di perang. Orang perempuan yang terus di Jakarta buat cekeli dan yang kalah dalam medan perang. Logikanya tadi, Perempuan itu kan alat produksi. Kalau dikeloni ruhin tetap lahirno mukmin. Senajan bawa mbawa beling tapi tetap <laughs> mukmin. Kruiting pelayan tetap nih musola wong bapak eh merbot musola. Tapi nak dikeloni wong kafir ya nanti produksi. Sekarang pilihannya pertanyaannya adalah menghalalkan ghanimah untuk Nabi Muhammad dengan mengharamkan era Nabi Musa. Kualitas ilmunya bagus mana coba? Dengan penjelasan seperti itu, paham gak? Ya? halale ghanimah dimanfaatno sahabat atau zaman Nabi dimanfaatno Nabi ambek diharamno zaman Nabi Ibrahim kualitas haram be halal lu apik endi? Apik halal. Mergo halal plus darul mafasi. Saiki misalnya aku digarong penjahat. Contoh gampang aku digarong penjahat. Tentu penjahat garong aku gawa senjata. Bareng tak taklukno, berhubung aku zuhud kok Mustafa, monggo gadane jenengan beto wangsul yo tigo jahat meneh blok goblok, paham gak? Harus saya sita. Berhubung saya ini TNI atau Polri, nanti senjata ini untuk penguatan NKRI harga mati. Ngono maksud paham? gak? Timbang kembali ke gerakan Papua Merdeka. Ora iso terus Mustafa PP khusyuk. Mboten eh, harom nih niku haram. Terus bawa Cono sulam taufik. Ora ono. Sulam taufik yo ngalim sembrono, tetep ora koyo kuwe Faham tak maksud? Artinya gini ya, orang soleh itu tidak akan menandingi ilmunya para nabi, para rasul. Karena ilmu nabi rasul itu lebih akurat. Meskipun coro dohir nyaman yang soleh. Berhubung dunia subhat atau moh. Faham ya? Tapi kayak jo niru, nak soleh ngene satu niru Mustafa. Tetap kulola setuju. Kulo misalnya nyuwun sewu ono wong kafir nyumbang kulo satu juta. Saya tetap milih nolak. Tapi saya secara ilmu tetap bilang menerima itu lebih baik karena dengan saya sita uang satu juta itu kalau dia berzina ya tidak dipakai zina lagi. Tapi dengan saya kembalikan kan kalau dia berzina dipakai. Kalau dia penyumbang gereja dipakai nyumbang. Dengan kamu terima kan kayak penyitaan, apa? Kue paham tenan to, Rom? Dia gak ikhlas ilmu mungkin aku yakin. Sing khusuk-khusuk ning kene karepe ilmu iki gak ikhlas. Tapi kudu mbok tampa iki ilmu, ilmu cocok ra cocok kudu mbok Tombol, Wes saya jawab kan. Wayo ora wayo apa di? Apa wayo? <laughs> Wes paham berarti dan. <laughs> Tapi bahaya di kagok kui wayo ora wayo. Bahaya wayo jawab apa ya? itu? Hukumnya apa wayo tapi nak no. Bahaya wayo. Lah itu sing disebut fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Tapi ya wattaqwa halalnya ghanimah itu halal yang karena alasan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Mulane nggone Quran nak ana wong wedok mukminah hijrah ning gone Kanjeng Nabi padahal bojone do kafir. Terus bojone kafir ku nuntut supaya istrinya dikan Jawabe pangeran bi fala tarjiuhunna ilal kuffar lahunna khillul lahum walahum yakhilluna lahun. Orang iso wong mukminah sing wis iki Islam dibalekno ning bojone sing kafir. Engko ora dadi produksi wong kafir. Terus wong kafir ngeklaim, gak iso mat aku rabi ku entek akeh, kunte entek akeh, biayane yo entek akeh. Wa atuhum ma Terus kanjeng Nabi kena khitab mengganti biaya perkawinan iku hebatnya Nabi. Jadi kalau ini malah yang wong kudu ngaji be wong alim ben waras. Ojo nuruti rasa mus. Islam ojo nuruti rasa. Islam itu nganggu nganggu ilmu sih. Engko lagi nganggu rasa. Ya mulane lah Luqman niku mau nyun sewu mau wong soleh, tetep ilmune sak ngisore Nabi Daud. Nabi Daud senajan to ya rada aneh. Mana perang, perang yo rapi. perang rapi. Homan ke wong nak ngomong mutiara. Tapi kan gak iso ngalahno kebatilan. Wong ngomong-ngomong bijak kan ngono-ngono tok, tapi kan gak iso ngalahno. Nak Rasul gak ngomong ngomong hikmah yo perang ngalahno kebatilan gak wani Lukman mulan teman gak gak wes cukup derek jenengan mawon nah saya juga gak gelem ngomong zut kon anut wong alim ngrasa luwe soleh luwe adoh kosub subhat sembrono ora oleh ilmu fatwa kudu anut wong alim wong alim biasane rada sarap sidik-sidik. Perkara ini ya ruwet panjen hukumnya iku nopo napa ruwet Faham ini perlu kalau sampai no benjenengan ngerti ya jadi halale mulane kabeh nabi ku mesti apik. Nabi Ibrahim, Nabi Musa diharam diharamno mah. Yo no ya masuk akal piye-piye ada wong kafir ku dari haram. Saya Saiki wong kafir di dhuwit, ana sing rentenir, jualan babi, jualan celeng. Misalnya wong Korea Utara, Korea Selatan, coba ya transaksi babi saja berapa miliar. Berarti mereka punya uang dari transaksi uang apa coba? Haram. Makanya wajar saja kalau mereka perang kemudian jadi ghanimah oleh Allah diharamkan ghanimah itu karena materinya dari haram. Asal usulnya dari oke okay, itu juga satu kebenaran dan itu dipakai Allah untuk menghukumi, membimbing Nabi sebelum Nabi Muhammad. Era Nabi Muhammad itu dihalalkan, tapi tidak babinya loh ya. Yang sudah rupa uang yang oh, itu babinya loh, nah babi kan haram ainiyah, nama. Karena logika yang terbangun adalah jika uang ini dikembalikan ke orang kafir, maka kalau mereka ingin nyerang orang Islam jadi pakai senjata, sing seneng demenan ya digo demenan, kok sing seneng bangun gereja digo bangun. Bagus mana disita sama dikembalikan? Disita. Faham ya? Lah itu berarti menerima ghanimah. Mulane terus fakulu mimma ghanimtum halalan tapi Tapi ya wattaqwa. Karena ini riskan. Mulane ngaji. Jadi kenapa Lokman itu ketika ketemu Nabi Dawud, ketika Nabi Dawud ya sudah jadi Nabi, dia langsung taslim memaklumatkan diri kalau dia muridnya dan meninggalkan fat. Karena tadi ilmu wong soleh sekelas Lokman itu tidak papanya dengan ilmunya Rasul. Rasul Rasul tuh lebih keren, tapi memang lebih resiko mereka melawan kebati kebatilan tentu lebih mau lebih resiko. Tapi apapun itu kita punya misi yang namanya agama itu tetap darul mafasid, menolak mafsada Disebut la dororo waladir. Apa saja yang membahayakan kita dan membahayakan orang lain itu dalam Islam harus dihilang, dihilangkan. Eh bijak sekali Luqman Hakim, tapi kan nggak kelasnya dibanding ilmu Ambiya, dibanding ilmu Rasul gitu enggak enggak kelasnya. Lane kulo suwun sing ngaji kulo nggih sing khusyuk-khusyuk sing soleh. Ojo geman ya ini ulama. Nah, masalah ilmu gak level. Tapi kena kan ngrasa wes soleh nggih monggo wong mau ngrasa soleh. wah, Ora tenan wah. Masuk GR ora oleh. Napa GR wae? oleh. Kulo nggih nanti diprotes, kulo sering diprotesnya. <laughs> Kulo niku gumun kesebut jenengan. Kulo buat nanti roh jenengan tahajud, tapi tak kadang aku ya gumun mek wong saleh. Soleh neliti wong. Ora oleh saleh kok ondeliti wong. Nanti nggon wong soleh ku sibuk mek awake dhewe. Mau aku raro kita tahajud ta ora kok neliti. Karep kula badhe anut jenengan. Ya anut ngalime. Wah, angel. Bener rasa kecangkeman. Sembrono. Soalnya aku tahajud kira raro, lanting ning tikus yo ya Tapi rasa mitosno ning Mekah meri. Malah jadi fitnah. Jadi eling-eling kula suwon sangat nggih, pokoke ngaji aku nak ilmu iku anut para nabi. Mulane rasul ku rata-rata wayo. Mergo nak cara logika mau nulung wong sitok wae apik. Lah saiki nulung wong papat luwe eh. apik. Tapi nak gak adil, kafir ge bayangno rasul kok gak adil. Lah soal kowe gak niru, aku ora mungkin adil ora bakat adil. dengar kawin yo ora perkara nulung. Perkara apa ya ora roh. Tapi akal kita cukup tahu bahwa potensi poligami tetap lebih baik ketimbang yang enggak poligami dalam konteks Rasul. Setidaknya aku gak janggal, sampai Nabi aku gak. Itu penting, curang penting sekali daripada kayak anu tulisannya para LSM orang nikah itu poligami pasti karena seks yang berleb. Iya, terus kue nulis itu atau ngaji aku, atau ngaji ulama, terus nuduh Rasul poligami itu mergo hiper. Sekafir kayak orang wong barat, kelakuan kok ngono. Utek kok eleke ngono. Fahami Mulane kula nerangno emosi perkara ini kamu harus tahu. Wis ora iso tapi kamu tahu logika ilmunya tahu. faham ya? Faham kalau maksud. Dengan demikian terus kowe roh nabi wayah wah apik tenan, dulu wong sito apik menen nulung sos. Kena dinut tenan. Kena dinut eh tapi meraktekno ojo, kan gak kuat. Praktekno tuntas yakin. Saroko kanca-kancaku sing wayah iku ya bar do sampet. Kalau di konco lemu, bareng wayoh kuru, tak takoi. Angger saya takoi, angger orang diet, biar caranya diet kuru. Wayoh, jamin gue. Wangi, wakrab ya gue loh. Dusik lemu, bareng wayoh langsung kuru. Padahal bojo ini wayu. Gara-gara gue dusik gue ya wapik bedek nih. Bareng dek nih wayo. Mulai perontak. Dusik sopan, jenenge orang dirabi. Berontak termasuk berontak aku pas anak cilik aku waya nyusui, nak semutong gak gelem nyusui, bingung deh. Nyentak aku bojo anyar, radis sentak ra gelem nyusui. Anak disusui sapi mosok nak sapi be, sapi. <laughs> bingung deh, terus kuru, nganti saya kuru. Enggak ada nganti saya kuru, jangan ketakoy diet itu yo. Wah ya terus diet itu. Ya tapi wae kalau suwon ngaji, pokoknya kena opo melane sinten di antara yang didawakan si Abdul Qadir Al Jilani teng kitab Al Ghurjani ku kenapa ghanimah itu halal padahal ghanimah itu min amwalil kufar yang notabene dari transaksi yang haram karena ini penyitaan barang haram yang supaya enggak dipakai haram lagi lah nak ngono BNN nangkep narkoba terus berhubung boten gadan kula niki haram jenengan damel harus kita hancurkan. Tapi kalau ain kayak narkoba kudu dihancur oleh dinggu. Jadi kayak celeng, asu, terus narkoba kudu dihancur nomu. Tapi nak kayak senjata bu hancur kan tab tabzir harus dipakai untuk kepentingan negara. Pokoknya walhasil itu kudu ono penyitaan, ya kudu ono Kalau masih bisa digunakan secara halal digunakan, kalau tidak, ya dihancurkan. Misalnya kayak narkoba ya tentu pilihannya di dihancurkan. Anis kurli wali walidek. Hikmah pertama sing no Lukman Hakim niku anis kurli wali walidek. Anis dene kelakuan ewa eh, kulna latek sing ucap kita ingsun maksud Allah lahu maring Luqman anis kurlillah. Boyo yo syukur siro lillahi maring Allah. Alama ing atas seperkoro atau kang paring sapa wa kang sira minal hikmati sange hikmah. Jadi hikmah pertama jadi wong urip siji syukur. Pun ngandel kulos. Urip nomor siji syukur mergo duwe pangeran. Aja syukur perkara liyane pangeran pun. Sayyidina Ali ku dadi wali besar wiridane ngeten tak warai tak ijazahi wiridane Sayyidina Ali. Ada tiga kalimat yang kata para ulama tiga kalimat ini yang menjadikan Sayyidina Ali tidak akan terkalahkan oleh kalimat hikmah manapun. Ya tentu yang selevel Sayyidina Ali ya sama-sama yang tidak nabi tentu enggak eh, bandingkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena semua kata-kata itu mahmalnya yang selevel, mahmalnya yang siapa? Selevel. Jadi tidak bisa kamu jadi si anak Sayyidina Ali itu di pemikiran yang enggak tertandingi oleh siapapun. Sawangannya malah malah nganti ngalah no. Nabi sembrono Yurano ya ono Si yang seperti ini sudah dikeluarkan dari kelompok kelompoknya. Jadi tetap enggak ada yang sampai seperti itu. Sayyidina Ali kalau wiridan ngentikan ngeten. Ya Rabbi kafani izzan antaku nali robban Wa kafani fakhron an aku nalaka abdan Jadi ya Allah cukup saya ini terhormat karena punya Tuhan engkau Maksudnya punya Tuhan yang keren, yang lahul asma'ul husna, yang ala kulli syai'in qadir Jadi kafani izzan antaku nali robban Saya ini sudah cukup-cukup, cukup sekali sebagai orang yang sangat-sangat terhormat Karena punya Tuhan engkau Wakafani fakhron an aku nalaka abdan dan saya cukup bangga sekali karena saya hamba dari jenengan. Kayak apa nistanya saya kalau hamba dari Fir'aun, dari Namrud yang sama-sama manusia. Coba betapa hinanya kita kalau jadi budaknya Namrud, bu, termasuk budaknya Isa sekalipun. Karena kita sama-sama makhluk, sama-sama manusia. Kenapa dia Tuhan kita? Makanya Sayyidina Ali kan, wakafani fakhron an aku nalaka abdan apa? An aku nalaka abdan. Saya begitu bangga karena saya hamba dari jenengan. Masyur itu ya. Kafani izan antaku nali robban wa kafani fakhron an aku nalakan apa? Abdan. Jadi apa ya dulu ulama-ulama itu punya makalah-makalah yang spesial. Jadi syukur sama Allah. Terus ketiga menyangkut zuwiyat lanat dunia. Misalnya begini. Rungokno ya Mus, kowe kon nerangno kowe ya rada kangelan. Kowe wis kadung roh wong Wedo ayu ning bang. Kamu kan butuh pertolongan dari Allah supaya tergoda dari fitnah itu. Berarti kowe butuh pertolongan Allah untuk diselamatkan dari fitnatin nisa, fitnahnya perempuan. Dengan kenyataan sekarang, kowe ngaji ngarepe ruhin, ngarepku ora wong Wedo. Ya sama-sama selamat, tapi sel, sel, wis kadung roh itu kan selamatnya perjuangan. Nak roh, selamat itu enak, lebih nyaman kan karena karena kita tidak tahu maka tidak jadi kebutuh. Sekarang begini, kalau kamu punya harta untuk mengelola jadi baik ini butuh perjuangan karena kadung punya. Jadi mengelola untuk baik itu kadung perjuangan. Tapi nak kue kadung raduwe kan ra perlu berjuang untuk cara ngelola secara baik. Kue ya orang arah dihisap, kak arah tak kono pengiran. Piye tak kai alpat kok, bu gue nyombongi kau laku kan tidak ada gitu ngeraduwe alpat. Piye tak kei dhuwit sak miliar kok orang zakat? Kan kue gak ada duit Nah makanya ini kata Sofyan Asori. Cara syukur paling mudah adalah ketika zuwiat angkal dunia, ketika harta diri dialihkan dari kamu, mana nih kamu tidak punya harta, tidak punya perempuan. Sebetulnya ini meringankan ujian Anda, paham ya? Meringankan ujian Anda. Ya contoh gampang kayak Ruhin Mbak Mustafa, kan gak tahu tersiksa gak mangan setik, kan gak tahu roh nak ning donya kono warung jenenge setik. Nah koyok kulo nganti di rong mangan setik, tapi sering tersiksa mergo nak ngantor kadang liwat. Kadang kepikiran piye rasanya mangan. Nak rugen kan enggak mergo rata uroh. <laughs> enak dia ya enak rugen karena enggak enggak harus berjuang melawan kepengen mangan setik. Nah kulo yo ya berjuang kadang kepengen waktunya rapas. Mau bar maghrib, eh, mbek lelok mana? kok wayang ngaji lihat seraus itu. Nak rugen kan enggak perlu berjuang. Nah sebetulnya orang-orang fakir supaya syukur sama Allah caranya gitu. Ketika kamu Coba kalau kamu nggak presiden kan nggak perlu mempertahankan status jadi presiden. Coba kita nggak perlu repot-repot karena mempertahankan status jadi ketua DPR. Gak perlu manuver sana sini. Wong kue ketua. Kangelan di kue ketua DPR. Kangelan mereka. Kamu mempertahankan fakir kan tinggal berjalan saja kan. Wes wes melaku. Status itu sudah sudah jalan. Nah, Sofyan Asawari pernah ditanya, apa sebaiknya kita ngelola dunia terus kan dia diprotes terus nak wong fikir carane syukur gue piye terus beliau cerita semua yang sudah kamu miliki tentu akan dimintai tanggung jawab cara ngelolanya kalau kamu tidak punya kan nggak dimintai tanggung enak nanti wong sing ditakoki pangeran be orang enak sing boten ya mulane enak fikir terus ketika ditanya yang kaya lah aku lompon kadung duwe syukure piye enak nanti wong tok nikmat be orang enak untuk, yo ya, sanggup baik ngono jadi <laughs> makanya terus gak podo-podo nopo su Podo-podo syukur. Lai balillah fa'bud wakum minas syakirin. Sementara nak iswani nyembah pangeran kudu wani syukur. Lah syukur ditandai gampang guyu, gampang rileks. Lho kula mboten sombong, kula dhewean niku kadang nggih merengut, merengut kukur-kukur perkara gatel. Niku langsung istighfar Betapa malunya saya, aku ning kerajaane Allah merenggut sawangane kok gak rido mek kersane pangeran. Niku tok mun kula istighfar. Sampai kula niku isin, isin banget. Karena bagi saya merengut itu masalah besar. kau orang rido baik kersane Jadi kalau lebih berkali-kali lah misalnya dapat informasi yang bikin saya agak susah, tapi yang kereling kayak tau gak rido baik kersane pangeran. Jadi malu, malu sekali. Impun. Ya nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati kauman yathaku jahron min saati rahmatillah termasuk umatku pilihan itu nak sing guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate pangeran dadi wong macam-macam tapi ana terusane waya buku nasiran min ada adabi tapi nak pas dhewean iku sering nangis nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang tapi nak nangis iku sirron apa Nah, yang seperti ini tuh makomnya yang dikatakan Nabi inna min khiyari ummati kauman yathakuna jahron min saati rahmatillah termasuk umatku pilihan itu nak sing guyu banter-banter mergo saking yakine jembare rahmate dadi wong makom ya macam-macam tapi ana terusane waya buku nasiran min khaufi adabi tapi nak pas dhewean iku sering nangis nangis nak menawa bakat mlebu neraka ya kadang tapi nak nangis iku sirron apa tapi ya ana kiai sing model walian tapi niku mboten pati madhab ya jadi kalau baleni malih. Jadi Sayyidina Ali terus diikuti para ulama ke Sayyidina Ali tentang toriko-toriko di murid jenis Hasan Basri. Hasan Basri dia murid Habib Al Azmi terus nganti ini Ma'ruf Al Qurhi terus sampai kita sampai Abdul Hasan Asadili di murid Abdul Abbas Al Mursi, Abdul Abbas Al Mursi di murid Ibnu Atta'illah napa Asakandari terus sampai kita. Era modern ya wonten Said Abdul Al Haddad niku sing aran Nasaihul Ibad terus Kulo niku apal ya. Yang terus terakhir misalnya kita menangi Sengarang anak tuh Tolibin Said Abi Bakar Sato. Ya mbak punya murid jenenge Kiai Mahfud Termas. Kiai Mahfud Termas ini murid Mbak Fakih, Mbak Asim Asyari. Terus Mbak Asim duki jenengan. Ya duki ansor barang lan juga dengan ansor iku sanate ya padha tok Mbak Asim napa Asyari sembrono gitu dadi yes. Sing ngaji ya sanate tok Mbak Asim, sing organisasi ge ya sanate duki napa. Lah ngakoni ne mbok, nak sanate padha, nak ngakon ini duka penting kalau terang dong gitu. Terus jadi wong-wong rian ku gampang, masyur itu Abdul Qasim Al Junaidi nate ngengken muridnya tuku daging. Misalnya Ruhin tak kayak duit satu sewu, Ruhin tuh kono daging sak kilo. Ruhin teko mending ini, gue ora cukup, regane daging sak kilo satu serong puluh ewu. Dari Abdul Qasim Al Junaidi, ya wes nak ngono gawe murah. Wong satu sewu mboten cukup malah gawe murah. Lah ya ora tuku. Larang nak gue kepengen tuku. Angger gak tuku rak dadi murah. Jadi wong sufi di seku cara ngadepi ku gampang. Ya yes, pokoknya lama di seku cek enteng ngadepi dunia ku cek cek gampang. Kayak kanjeng Nabi misalnya. Iku ketok anak Nabi tenan. Nabi nate rawuh saking perjalanan. Wangsul takok Sayyidah Aisyah. Sah bubur sah sing mbok sediakno kanggo aku iku ndi? Aku kepengen mangan. Sayang ya Rasulullah bubur itu sudah habis karena tak kasihkan orang. Jawab Nabi, "Ndak, yang kamu kasihkan orang itu malah yang masih." Jadi Nabi itu dulu kalau memahamkan orang supaya senang sodako itu ngendikannya begini, sama siapa? apal. kami malika illa mata sodak tafa'ab koita walabis tafa'ab leita wa akal faaf naita. Misalnya saya punya uang satu juta. Kemudian tak pakai poya-poya makan makan-makan yang tidak penting. Itu hilang jadi WC. Yang masih adalah sing tak sodako noning fakir miskin, tak sodako noning santri, neng masjid. Berarti ketika saya sodako di masjid 200 ribu, yaitu yang masih. Tak kasihkan yatim piatu 100 ribu itu yang masih. Tak kasihkan ulama 100 ribu itu yang masih. Yang susuknya itu malah rawan hilang karena tak gomangan makan ah, yang nggak penting atau melakukan sesuatu yang nggak kata Nabi kamu dengan harta kamu hubungannya yang kamu sodakohkan berarti kamu abadi abadikan berarti kena diri satu juta kok sodakoh orang atau sewu yaitu yang abadi. Sehingga sahabat itu udah gampang sodako karena merasa itu yang yang abadi. Makanya Nabi Ibrahim kalau mau makan ngajak yatim piatu, ngajak orang fakir. Karena dia takut semua makanannya ini nanti jadi WC, tapi dengan mengamalkan kan ada yang jadi amal yang abqaita yang abah abadi. Lalu disebut ma indakum yanfadu wa ma indawahi napa apa yang kena kamu pasti hilang, tapi yang nanti menuju Allah abadi. Seperti saya misalnya ngajar di sini. Waktu yang saya tak pakai leha-leha lihat TV mungkin waktu yang hilang, tapi waktu yang tak pakai ngajar tafsir Jalalain itu mungkin yang abadi. Sehingga saya tidak pernah merasa semulang Mustafa gunanya apa ndak. Ini waktu yang abadi. Senajan to ya orang mesti so minter nombong itu ya kan takdir. Kan ngaji wajib pinter, sementing ikhlas nggak mlebu warga golek pintu sing guri-guri kan sementing mlebu. Serapenting liwat ngarep malah rasopan itu dalane para nabi liwat apa? Soal dari ilegal, ilegal lewat gue ilegal lah, yang penting melebu di bangkok ngarep rasopan itu. Paham gitu. cara carane syukur ngoten gini apa Cara pandang ngoten itu Saiki kira di dunia akeh mari hisap. Dihisap era hisap enteng di. Enteng rati hisap, Berarti fakir ya semalak jalur itu Tapi di dunia ya syukur, emat berarti ora ini emat tapi di apa ini emat wis anggap ae ngono. Akhirnya sing tiga emat ya ono masalah hisap, sing tiga fikir ono masalah rai sopopo <laughs> ya wes iku. Lha iku jenenge liyabluwakum ayukum, ahsanu amala. Ya wis ngono ae kok dijerok Anis kurli wa yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Wa man tisapane wong yaskur iku syukur sapa man fa inna ma yaskuru ang mestine nyukuri sapa man li nafsi manfaat kedhi awak dhewe ne man piyambak. Wong syukur iku berarti ya manfaat kanggo awake piyambak li anna thawaba syukrihi krana sak temene ganjarane syukure wong lahu kedhe wong dhewe wa man tisabane wong kafara wong ngafiri sapa man nikmata ing nikmat fa inna wa mongko sak temene Allah ghaniyun kudat sing ora buta Semoga maknane ora buta an khalqi sange makhluk Allah hamidun tur zat sing puji mahmudun tegese den puji fi sunihi ing dalem tindak lampai Allah Mulane kula suwun nggih kata kafir sing tengene nabi tengene hadis-hadis niku ndak mesti kafir keluar dari Islam, tapi maknane kafir boten nyukuri nek nikmat. Kue aja kaya wong-wong khawarit, kadang-kadang madhab sakniki tiang-tiang sebagian tiang-tiang saya ekstremis. Ana wong zina jare kafir, nglakoni togel jare napa? Kafir. Melok multi level jare kafir. Angger dosa diarani bahasa kafir yang dimaksud Nabi saat orang berdosa itu maknane mungkiri nikmat. Dawatan kafir keluar dari nopo Islam niku pun ijma'i ulama. Misalnya Nabi nate Dawang ngeten ngene rungokno. La nizani hina isni wa huwa mu'min wa la sarik hina isrik wa huwa mu'min. Ora ana wong zino saat zino dia berstatus mukmin. Ndak ada orang nyolong ketika nyolong dia berstatus mukmin. Maknanya ngeten, kalau dia saat itu mukmin dengan aturan orang mukmin harus meninggalkan maling, meninggalkan zina, maka dia pasti tidak zina. Tapi bukan berarti yang zina kemudian menjadi kafir. Paham ya? Banyak memang tek-tek hadis yang seakan-akan semua murtakibul kabiroh pelaku dosa nopo besar itu oleh Nabi kan istilahnya diistilahkan kafir. Maknanya mungkiri nikmati Allah bukan keluar dari nopo Islam. Jadi ini jelas niku mohon ijma ulama. Mergo kata kafir yang digunakan untuk orang Islam niku maknanya ngafiri nek nikmat. kata saya niki anis kurli wali wali terus terus ayat wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi wa mang kafaro kita kafir teng mriki keluar dari Islam apa kafaron nikmah kafaron nikmah mlane Imam Suyuti nafsiri wa mang kafaro ayin nik mata buatan kok ngafiri Allah tapi ngafiri nikmat terus kedua bukti bahwa teorinya ahli sunnah benar adalah tentang Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman itu mungkin nggak keluar dari Islam, bukan mungkin kan? Karena Nabi itu maksum, Nabi itu terjaga dari dosa kah? kafir. Tapi ketika Nabi Sulaiman dikasih kerajaan besar, dia mengatakan, beliau mengatakan, liya bluani, aaskuru, am akfur. Semua kerajaan ini untuk nguji saya, aaskuru, bisa saja saya syukur, am akfuru atau saya kafir. Maksudnya kafir di sini tidak tidak syukur. Orang kok apa? Menjadi apa? keluar dari nopo Islam. Terus yang lebih mudah lagi dan mungkin Anda apal yang biasa buku pidato. Ini ku ayat la in syakartum la azidanakum. Bandingannya walain kafartum. Itu menunjukkan bahwa kata syukur itu bandingannya kata kafir. Tidak semua kata kafir itu bandingannya keluar dari Islam. Mulane ngaji. ngaji nera tahu Tahlilan bid'ah kafir, wabeh zino kafir, tahu dosa gede, kafir pegawai bank rentenir ngaji rata amat cangkeman terus mbok yo ngaji neliti sekian istilah yang dilakukan Qur Quran ternyata Quran mengistilahkan kafir tidak semuanya maksudnya tentang yang keluar dari Islam hanya kata kafir yang kak corong Jawa kosok balene lawan kata ini nopo syukur kata la in syakartum lazidanakum wala ing jadi nama nani yang ngeten tok la in syakartum nak syukur tak tambahi nak ora syukur Tak ora kok kowe nak syukur tak tambahi, nak kowe ora Islam. Ya kacung bara syukur kok langsung menculot. Ora Islam iku ngajine kiyaine sapa? faham ya dadi wong ngaji. Ngaji be ulama sing waras, sing elmune bener. Sing ra seneng dhuwit ana tambahane. Bahaya wong seneng dhuwit iku bahaya. Nak dhuwit ra apa-apa bangsa seneng wis bahaya. Kowe sadung seneng wis terusno wae. Wong ora ulama wae, napa? Wong ora ulama wae. Kok Allah nyifati rasul iku ya qaumit tabiul mursalin. Mursalin sapa ittabiu malla yasalukum ajron. Dadi ciri utama rasul iku rapati seneng duit. Lah ulama iku satu lambia ya, ya sak kadari butuh sing pantas pantese urip ya butuh duit, tapi gue lucu-lucunan wae aja diimani. Nah, kowe kan iman tenan, ora duwe dhuwit kukar, kukur, terus ra turu. Dunia entek cara runtuh. Subhanallah, sembrono. Ya ini jelas ya, ada tiga ayat yang jelas-jelas menunjukkan bahwa kata kafir itu kadang digunakan untuk lawan katanya tidak nopo syukur. Ini ayat niki wa mayaskur fa innama yaskuru di nafsi wa mang kafaro. Terus Nabi Sulaiman nopo liya bluani aaskuru amakfur. Ini yang terkenal gini nopo la in syakartum la azidannakum wala ing kafartum. Itu menunjukkan tidak semua kata kafir yang digunakan Allah dan Rasul itu menunjuk pada kafir yang keluar dari nopo Islam. Mulane kira usah monis wong liya keluar dari Islam terus halal darah. Ndak seperti itu madzhab ahli sunnah nggih. Yang benar-benar keluar dari Islam itu kaya kowe idak Quran terus darani Muhammad pembohong. Lah iku tenan keluar dari nopo? Nek trimo bodho niku identitas wis biasa wae. Bodoni kan terlatih mulai cilik. Hei cek cilik wae kon sekolah sih bebo orang mulai cilik wis pinter. Napa? Pinter bodoni. Wis oh, terlatih tenan. Ya kurang anti kafir ya mau. Ya mau bodoni jenenge. Dosa ya mbon sepuro pangeran ya ora sida. Dosa. Wa man tisapani wong kafara ku ngafiri sapa man. Ngafiri anikmata ing nikmat. Tidak sampai ngafiri Allah Subhanahu napa wa taala. Mau ngafiri napa nikmat. Fa inna wa ham ka sak Allah huwa niyan dat sing semugi an khalqi sangge makhluk Allah hamidun tur datang terpuji. Mahmudun tegese ingkang den puji fi sunihi ing dalam tindak lampahe Allah. Waskur lan ilinga sira Muhammad izqala nalikane dawuh sapa Luqman Luqman libnihi maring anake Luqman wa wa halite Luqman yaidhuhi wa nasihati sapa Luqman hu ing ibnahu. Dawuh ngene ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya hu anak ingsun tashiru isfakin utawa lafat bunayya ku tashir sing krana welas. Maksudnya ngene, anake ya wis tuwa, tapi tetep diundang ya ya anak ci cilik. Mergo kowe brengosen lae nek cara wong tuamu ya cah ci cah cilik. Mulane kok kowe brengosen lae le rene tuwak-tuwak diundang. Le, mergo cara wong tuwa kowe ya lucu terus. Masih wis brengosen jenggoten piye-piye bagi wong tuwa iku cah ci cah cilik. Mulane tashiru isfakin ditashiru mergo ngrasa wel welas. La tusyrik billah. Manjar wong tua iku aneh. Kulo nu saiki wis tuwek wis kiai. Wong gerisu nu dereng tegene ibu takokno bahak ning di sarapan tau urung modal tua. ada nganti isin kulo. yus yo dikoyokno caci cilik tenan. Jadi wong tua iku nggak ngoten nggih. Ya setahu kulo jadi ngoten. Dadi yus ngoten. Mbon aku ya anakmu potongan era perhatian. <laughs> Sembrono. Kowe tau kan digolek ibu kon sarapan. La tusyrik ojo sirik siro billahi ing Allah. Inna sirka sak temene sirik iklan iklan Allah la zulmun yektine zalim azimun kang gede Kok lah niki jelas kalau sirik syirik ya disebut sirik la sirik bila. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik ya disebut nyiriki siapa? La sirik bila orang kok kabeh dianggap sirik buatan. Nak nyiriki Allah lah itu lagi kafir. Tapi nak nyiriki liane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum nopo? Mulane kritiknya saya Romdon Albuti kula riyen teng sarang sing mucal Kubrul yakiniat, Kula riyen nate mucal Mahatali. Kula megang kitab Kubrul Yakiniyat karangane saya Romdon Albuti. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom teng putih Syria pas ngajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik kalau orang tawasul Nabi jari sirik, tawasul kuburan jari sirik. Padahal hanya tawasul. Memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah. Karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah. Sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat, ditanya, sudah sembuh? Sudah dan mereka menjawab syafani tobib kata, syafani dawa kata. Kalau ditanya kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan menyembuhkan. Kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nak obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir diobati dokter kafir warak bermangan hen gak mangan nih gak Gus kenapa bos warak lah kok warak bermangan kafir mergo nato warak neng pakanan kenapa hen ngantuk lah wau raturu kafir Nah, makanya kata saya Tromdon Al-Buti, orang mukmin itu punya bahasa semuanya itu nuruti adat. Ya semuanya itu nuruti adat. Tapi ati ini tetap yakin nak Allah tok sing al-failul mukhtar. Hanya Allah sing hakikate pelaku. Ya kan mesti wae kan. Misale wong tak takoki, kenapa hen ngaji ngantuk? Wah mboten tilem. Kenapa bingung gak di duwe? Lah wingi lara, nggih. Saiki wis mari pun badhe ngombe budrek. Iku pirang kafir ae mong. Mergo semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Ya sesuai ngene. Kenapa? Hen, lah wingi tengok kok saiki gundul. Lah dicukur ra gundul, Gus. Kafir mergo ngisnatno lu selain Allah. Dan aku yang kepengen ahli tauhid tenan, kenapa keriting? Kersane Allah. Kenapa gudul? Kersane Allah. Kenapa ora duit? Kersane Allah. Kenapa ngising? <laughs> Kos-kos terus. Sembrono. Jadi makanya ini masalah. Yang mulanya wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ono kata-kata al adat muhakkama. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, kata kitab hikam andekan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh pasukan ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh dewangi, butuh dibantu. Kenapa opo kowe ngewangi agama tenanan? Wis aku kudu ngewangi Allah tenanan. Terus berarti nak rata wangi repot ndekne. <laughs> sembrono. Ya Tara, ora? Ya wis pokoke bahasa iku saking senenge Allah istilahnya kayak nulungi Allah. Tapi ning atine wong mukmin ora kok nek Allah ora tak tulungi, wah kerepotan. Yo oh, ya ora ono ngono. Goblok ora barbar. Maksudnya yo ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah istilahnya yo ya nulungi Mas ya Ruhin yo ya tahu ngomong ngono. Aku tak pikir mau Gus Pak. <laughs> Sing dibutuh dipikir kuwe lapo mikir aku. Tapi bukti seneng sawangane yo mi mikir meskipun ya ora manfaati tapi kan gue kan yo keren sawangane murid terus mikir nasib apa guru kan keren apa Mustafa yo tahu ngono mikir aku seneng dunia pokoknya dongakno sebagus sama sawangane kan buta dal dongaku luwih mandi di bang dongane dhek tapi kan gue nama kabai muni ngono apa muni ngono Lawang Islam kabeh seneng Allah nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah tak rewangi niku demi belo Allah Tapi ora ana ning atine nek ora tak bela apa. Krepotan ya ora ana ngene iku. Mergo atine muk mukmin. Mulane kabeh omongan iku mahmale alal mahabbah, muk saking seneng senenge. Lha iku disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ora ana wong Islam takok, iki gak nulungi apa? Apa ora butuh pertolongan? Iki gak sujud. Apa ora butuh sujud tem Siti Jenner kene. <laughs> Bocah kok sembrono. Mulane omongan iku ya ora usah dilebu. ngaji melani wong itu ngaji ben roh duduk perkara nah, makanya kata saya teman-teman terlalu itu nggak perlu seperti itu ya tapi saya yakin ya wahabi yang alim ya ndak seperti itu saya sering ketemu ya, kalau ulama mereka ya damai ya udah kecil gejolukan biasa itu kan kadang muhibinya yang salah letak tapi kalau ulamanya ya udah baik ya sama lah ulama kita ya semuanya baik tapi kena uang uang sing salah tafsir kaya ruhin-ruhin terus jadi ilmu itu ruwet napa tapi ya apike ruwet ben ku rame-rame nang donya, njen donya nggone napa? Ruwet darul bala, njen donya napa? Darul bala. Njen donya beke napa? Bala. Tapi saya pastikan iki kula warai iki dados Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kula balen Allah mentoleransi kalimat sing dibetono apa? Adat. Mane disebut ulama mulai riyen dawuh al adat muhakamah. Angger adat iki ya wis dadi hukum lah. Adate wong mukmin iku wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nak ning kalimat dolonggar longgar, misale bar kena apa wareg ya muni bar mangan. Kena apa kok seger ya bar ngombe. Berarti ki ngestatno warak ning pakanan. Berarti nganggep pakanan iku serius. Berarti pengganti Allah ya ora ana perasaan ngono iku ya ora ana. Ya omong ae napa? Omong wae. Ya mau. Lah nek mbok mafhum mak rusak. Misalnya kita ketemu Nabi, Assalamualaikum ya Rasul, tak dongakno selamat. Nak ora, oh lara. Terus buat mafum, coro intelektual ilmu mantek. Saya doakan selamat. Kalau ndak dia dalam bahaya Yo ya kafir kue. Kue muni Assalamualaikum ya Nabi ya saking senengem terus ulo, salam. Tapi rano nih pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya Yo ya rano goblok kok nganti ngono. Pokoke bukti seneng muni Assalamualaikum ya Nabi. Ya padha kowe seneng pacaran terus kowe muni dik kowe ku ayu. Asline ra mbok arani ayu ya wis. Ayu. Mulane bener pacar, wis roh. Wedati wong omong iku mbok bukti mahabal ini omong wis ora ana gunane. Omong kuwi asline kan wis ora ana gunane wong-wong wis Ya mesti gimana gunane wong nggo waduk mending jeding rugen tak takoki mending tihin badhe adus kemudian. Karuan maro jeding ya sama dia adus. Ya sing cuma patese ditakoki yo. Ya, <laughs> Jawab. Masa maro jeding ngapain ngobong jedingan ya lucu. Masa jeding ngapain di ngobong. Kan ya lucu. Ya biasa wae obong ya ngono iku. Mulane innamal kalamu la fil fuati wa innama ju'ilal lisanu alal fuati dalila. Mulane cara ahli mantek kan kalammu ora ana gunane, mau nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamku ora ana gunane. Ya mau kowe misalnya seneng pacaran terus muni dik kowe kuwayu. Mana iku kowe seneng. Mergo ana wong ayu liya sing ra seneng kowe kan ya moh omong ngono. Kok kurang pegawean <laughs> kan. Padahal wong liya luwe ayu. Lha ngono kok ora ero apa? Lah misale meniti ben pengising. Masuk wong liya sing ising ya akeh. Maksudnya aku tak, iku bukti seneng, mulanya tak perhati. Nau saya ngapain ngiseng yura ya rugen to. Tunggal kowe muni pacar mayu saya ayu yura ya pacar Pacarmu. ngomong ayu ya pirang-pirang, kue iku mau melok-melok wae. Jadi <laughs> ku mulai cara ilmu mantek ya, boleh balik ya. Innamal kalamu la fil adi. Sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Lisan itu hanya menerjemahkan apa yang ada di hati-hati. Mulane berhubung kene seneng Allah terus seakan-akan heroik muni bela Allah. Wis ngono tok ora kok nak tak bela Allah. Wah, ya kafir kowe darene. Yes pokoknya angger seneng mesti ono ekspresi. Yes ya ngono tok, ora kok diterus-terus no paham. Mulane kita sujud. Sujud mbek pangeran. Apa pangeran ning isor nganti mbok sujudi ya ora ono. Bukti kita tunduk mbek Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kue bukti hormat be Allah nak donga iku tangane mengeneng adamu, gumbuk tekno nak Allah iku di tempat yang luhur. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur mana nak donga. Ya nak contone dungo, lah nak sujud. Terus kemudian Allah ning isor. Ya ora ono ngono-ngononan. Pokoke kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin nak Allah fi makanin ulwiyin di tempat yang terhormat kita donga menengadahkan tangan kelah Ya yes, ngono tok. Wes di luar iku wis ra ono. Wong wis entek ilmune tok kono. Ilahuna intahal kalam. Wis sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila rabbikal muntah. Yes, kabeh ku klimake ning Allah Subhanahu wa taala. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat itu ya mau pantese wong ya ana sing diomongno. Ya pantese wong ya ana sing di omongno. Misale kaya madhep ngulon salat disebut mustaqbilal kiblat. Lah saiki berarti ke sujud ning Ka'bah kafir kowe. Kenapa madhep kiblat? Mergo Allah ngutus kita nak salat madhep kiblat. Lah nak hakikate kita ya ini wajah tu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas pantas sih ngulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk be kiblat, tunduk mte mek Allah mergo sing ngutus iku. Allah. Ngono kok ora ora. Kabeh anggar salah omong dianggap kafir. Omongan iku ora penting. Omongan iku kan wong ya wong bingung kan. Wes ngerti nak kancane ngulon takut, "Apa ning ndi?" Ya mergo pantese ketemu kancaku takok, ya ora ono maksude. Lah sing takoki mangkel mengarep. <laughs> Wong karwan bedino ketemu amen takok ya pening ndi sing sing takoki mangkel tapi ya. Mengarep. Lah kok di kok guri. <laughs> itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi kue dijawab ngono mangkel tau ora jawab. Mangkel karena omongan sih tombok kuping sing no mahabbah. misalnya kita takok ya pening diki loh, apa golek sate kelata. Bar kondi bar iku sing takok seneng. Senajan ana jawaban sing mesti lebih bener. Pening dia mengarep. Kondi kau kok guri. <laughs> Tapi omongan iku kan ekspresi mangkel, melane ora ditom. Senajan to bener banget rati mau bener bener. Nah, Nah, melane wong kon wiridan sesuai kadar mahab. Melane Robi Adawiyah itu masyur itu. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Mergo ini saking senenge pangeran kecewa. Jin kan tak senengi tapi sayang kok pangerane wong akeh. Sajane pangeranku tok. <laughs> saking senenge itu kenapa engkau Tuhannya orang? saking senenge. Jadi kalau orang seneng kan ingin taksis, ingin khusus, menguasai miliknya sendiri. Dan aku nggak ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Nah, apa turu itu? Gak iso turu, gak wani. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya tidak bersama engkau. Kue wong ngomong ngono <laughs> pengiran ora percaya. <laughs> Ngomong ae utang make. <laughs> Tapi nak Rabi ya, sangar tenan nak tuh. Wali tenan masyur deh nih, mangker dalu melaku melaku. Kan deh saya era Hasan Basri, Hasan Basri salim alim tabiin, entah ilmu nih deh nah. Ambek sinten, Rafi Adawi. Mulane cari Fatul Mu'in niku Rafi Adawi sering jagongan be Hasan Basri, sing to alim fikih, tab, alim alime tabiin, sing to wong wedok alim alime wong tabiin, wong tabiat lah. cari Mu'in. Kowe nak darah, ketemu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane. Kowe ora iso gawe dalil nak Arabi Adawiyah sering jagungan Bek Hasan Basri. Nak kowe wis kaya Hasan Basri. Sing wedok kaya Arabi Adawiyah wis tak halalno jagungan <laughs> jare Fatul Muin saking mangkele kuatir perilaku wong sufi diti ditiru. Kan masyhur debatnya Hasan Basri mbek Rabi'ah. Ya. Rabi'ah Adawiyah iku nanti beto segelas air dan sak sa obor. Uplek ya obor kan Kamu mau kemana? Akan kubakar surga, aku padamkan apa? Neraka. Nak dungo ini, ya Allah, jika saya menyembah engkau karena takut neraka, neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu, biasa warga itu makhluk, jenengan itu kholik kok tak terima tak pada no makhluk, kan izin. Lah iya, kulo nyembah jenengan itu kan harusnya maksud. kulo balenimali. malih. Harusnya kita menyembah Allah itu kan wes kecekel maksud kita karena Allah itu al maksud. Ridho kamat lubi. Ketika Allah itu wes maksud sebagai zat pencipta, kue no Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah. Niku mau nggo uang muka nggo DP ben kulo sakit melebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok no trimo pelan tara. sembrono tara utak elek ini. Kue nyembah Allah demi swargo artinya ini, Gusti kue tak sembah, jenengan tak sembah. Tapi ini nemu niku antara mawon. Pokoknya melebu sembrono kok. Wah, ratri mau sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swargo ini jatah kulo obong. Kulo ras swargo. Ya omongan ini ku bukti mahabbah. Lah tapi kowe ngomong Gusti kula nyembah jenengan belum swarga iku ya bukti mahabbah kowe kan iman dani kandhani kiaimu nak nyembah pangeran mlebu swarga terus gak paham wis melok muni ngono. Ya oleh wae wong panjenengan ra paham. Paham sing penting omongan bukti mahabbah gak penting omongan bener ta salah sing penting mergo nak omongan iku bener iku bener ya koyo mau kita takoki wong kok guriu bener ta salah. Bener ta salah? Bener. Morodi mengarep bener ta salah? Bener. Tapi mangkel lo. Ngono iku mangkelno. Mulane nek seneng bojomu kan jare ayu. Tapi bareng gedeng bocah WC ngalor ngidul. Ya kan jeneng wong ya go tai ngalor ngidul. Nah mulane nek seneng jare koyo permat per, apa permaisuri, tapi nek lagi gedeng wis upilen nggawa <laughs> WC ngalor. Iku omongan bener tapi mangkel to ora. Gak omongan iku bener ta salah? Mangkelno to ora? Kok diarani kritik tapi gak mangkel nak wis keseringan apa ngene ya. Tapi kan omongan bener. Namanya wonten makalah-makalah sing disebut tentang kitab tata itu satu hatu sufia satu hati itu omongan bener tau ora tapi bukti mahabbah napa bukti itu masyur tentang kitab-kitab kan wonten niku masyur niku barah niku lo sering cerita tentang mriki ada kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqa bareng Nabi Musa istisqa oh, tetap ramandi padahal Nabi Musa kekasih ya pangeran stakok Ya Allah kenapa istisqa saya tidak mandi? Karena di antara kalian ada sing namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul, gampang tuh Gusti, tunjukkan itu siapa nanti saya usir. Jadi pangeran, aku ngaramno adu-adu. Nah aku ngomong sing iku sopor, aku adu-adu. <laughs> Pangeran -adu. dia ya lucu. Sa aku iku ngaramno adu-adu. Nak nyebut wong iku sopor, berarti aku adu-adu. Ora ora tak dudono ke. Ora berarti gak mandi terus, ya ora mandi wong tetep ana sing tapi solusine ngene wae, kowe methuki kawulaku jenis bareh. petui, iku kekasihku. Innahu adhakani al yauma salasamar. Dekne iku guyokno aku sedina minimal peng telu. Dadi bareh iku wong sing iso guyokno pangeran. Redaksine pancen innahu adhakani. Sebarang Nabi Musa goleki ketemu no cah ireng elek. Ireng jenenge bareh. Nabi Musa binurin nubuah tahu. Anta bareh Barah binuril wilayah ya tahu anta Musa. Nah, ya. sama, padahal ratau kenalan kan ratau SMS-an ya ratau kenalan, tapi ini binuril nubuah yang satu binuril wilayah terus. Jari Nabi Musa, aku dikongkon pangeran, kue kon jaluk udan. Jari pangeran nak rakuwe ramandi. ra itu ya. elek, welek tenan cara syariat. Ya Allah. Kasih saja hujan. Apa angin udan isranurut jenengan nganti rawon udan apa setok udane jenengan rahmatin pun tek nganti ngirit rano udan. <laughs> Itu elek banget. Kuwi wis aku pokoknya mana nih ngono. Napa setok rahmat udane jenengan tek nganti jenengan irit rano udan. Jadi jenengan saiki mulai kentean mulai kan elek banget. Abek Nabi Musa apik napa? Dijotos. Perkara ini melanggar fikih corono <laughs> melanggar fatwa MUI lah cara Seketika itu udan. Terus ketika Nabi Musa pe jotos nah, Allah jawab ngoten. Aja sa, idekne guyokno aku sedina salah salasan apa? Mar. Dadi dekne nak ngumpat iku. Lah soal mereka maksiat, maksiatnya mereka itu tidak madoroti jenengan. Mereka maksiat semua itu di akibat nih jenengan. Orang di akibat jenengan pikir. Ben nak oh, wis wong maksiate ora madoroti jenengan. Wong karo dene jenengan sugih udan ra bakal no udan langsung. Iku ning riwayat ya orang ana mukadimah, ora no. Istighosan sih ora ono kabeh. mau kekasih ya pangeran menangan kue istighosan sih ramesti mesti mandi. Nah tapi yang seperti ini itu rakenai buat tiru. Ini jenis satu hat, satu hatus sufia. Yaitu kayak Robi Adawiyah itu nama satu hat, satu hatu, Wong sufi yang wis usul neng Allah. Terus dia ngomong nggak sadar, tapi semuanya itu ekspresi mahabbah. Ya, semuanya itu ekspresi apa? Mahabbah. Ya gue mau kayak Robi Adawiyah ya Allah. Kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan wal mahabbah atas balu sirkah karena cinta itu gak nerima diba. Waduh, tak senengi ngono kok jebule wae wong. Agen. Pengiran wong akeh jera oleh sembrono. <laughs> tapi dia juga kepengen cintane badak Allah direbut wong. Jadi iya, cara Robi Adawe kok cek urip menangi ana wong seneng Allah kaya dekne ora trimo. Oh, cok iku wae kutok. Nah, kue tenang ae, pengiran senengnya wong akeh tenang ae. Dasar rapati sen. Roh pangeran dipek wong wis ya, tenang. Mesti ana wong istighosah kan kowe terus nangis. Itu milik saya kenapa mereka minta? Terus mbok saingi istighosah yang di atas mereka. Malah ora pek-pekan lho sembrono. Mulane kula suwun ya ampun gampang ngafir-ngafir roti yang pun anjenengan andel kula nggih. tidak semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknanya ngafiri iman tapi ngafiri nopo nikmat. Ini ayatnya wa mayaskur fa innama yaskuruna Allah li nafsi wa man Nah, kalau tentang salah yang hubungannya Allah niku Allah ngendikane nggih jelas misalnya teng mriki wa itsqala luqmanu terus teruse la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Faham ya? Kalau itu betul inna syirka la zulmun azim. La tusyrik aja sirika sira billahi lan Allah inna syirka saat temne syirik la zulmun yaktine zalim azimun kang gedhe. Faroja amangka balik sapa ibnuhu ilahi maring abihi. Maksudnya ilahi maring abihi ila dini abihi utawa ilahi maring Allah berarti gelem Islam niku sami ya. Wa aslama lan gelem Islam sapa ibnuhu. Wa alami wasfiralin.